jenenge e, pembangunan apa mergo wis bayar ini ya wis tanda tangani menteri kon begitu juga jadi kita tidak pernah berhenti uripku gak tahu berhenti mulane ojo nemen-nemen olehmu bangun dunyo, wong kon gak tahu leren kok mulane Gusti Allah ngomong ini visabilillah berhijrah di sabi jadi di jalan hidup itu di jalan. Wong bukti ini semua aturan dalam Islam, substansi substansi nilai Islam itu semuanya adalah memakai kata jalan. Syari jadi syariat, torik torikot, sirot apa mana ya buat Sing syariat dari kata syari. Di dalan to kan Syari lah dalan. saya kan kok gupuh bangun nomah gitu loh Kon niku kate manggon tak kate mlaku sing jelas. Jare fisabilillah. Jare kon niku ndonga ihdinas siratal muslim ya Allah berilah aku jalan yang lurus. Lah kok kon gopoh karo bangun-bangun dunia, bangun-bangun lu Kon niku jare jaluk dalan. Kon niku njaluk dalan tak kate jaluk omah. <laughs> Dadi nyeneng mah Islam niku. Nek didelok-delok dhewe kudu guyu dhewe lah ya dungo ku ya jelas mangaku ngomong ya Allah berilah aku jalan yang lurus begitu wis dikai malah lunggu lu kan ya apa sih kan niku <laughs> nyeneng lah ya deh ya mulai nek kon cerdas iku uripmu seger ya ta tadi kudu guyu dhewe karo dungane dhewe ngono lho ya ta keluarga sakinah mawadah warahmat saya minta tolong ya Fuad jani jane digunakan di Indonesia dok tadi di ndi sing jenenge keluarga sakinah mawaddah warahmah iku wis iku pokoke wis klise wis kabeh wong ngomong keluarga iku kudu sakinah mawaddah warahmah ngono sakinah iku nek bahasa Inggrisnya prasaku lho ya pomah ya Pak ya pomah ya ya pomah apa mapan apa menetap, menetap. lah ya pomah iki kucingmu wis pomah jeneng no menek wedok jeneng no sakinah nek lanang no sakin gitu ya solikin oke okay, solikin terus engko maru malaikat liwat kon iku jare kate mlaku fisabilillah kok tujuan hidupmu iku manggon secara sakinah sing jelas kon iku mlaku talunggu ngono ya apa kon nek kon pinter kon sastrawan jadi ya jawab malaikate ya saya duduk dalam rangka berjalan dibantah meneh malaikatnya itu ahli retorika bagaimana mungkin duduk sebagai berfungsi sebagai jalan secara fisik aja mekanismenya tidak mungkin lu bantan karena malaikat kan asik oleh ganjaran kan melbu swarga insya Allah kan lu kok melbu swarga oh, lu tau bantan-bantan karo malaikat ya Oke ya tak singkat Intinya adalah Kepemimpinan itu terus kita lakukan Sampai kita bikin padang bulan ya harus jelas kepemimpinannya Karena semua orang Ini wis 4 tahun kata ya wis tahun ke-24 itu masih ada loh teman-teman di Indonesia bu kelas kelas sing endi bu level sing endi itu masih agenda ini jani apa Cak Nuni aku gak tahu tuku buku agenda agendanya apa jadi orang itu tidak berbuat sesuatu kecuali dia punya motif menurut nah kita motif sak sembarangi dari anus itu jadi memang ditakoni itu Washington itu dalam rangka apa padang bulan ya dalam rangka padang bulan tujuannya padang bulan bahkan aku ingin menurut kamu berbuat baik tujuannya apa sih mencari ridho Allah menurut aku gas berbuat baik tujuannya berbuat baik ya. lu nek soal itu dalam mesti ya otomatis mau berbuat baik kok ya tak gak lah apa kata kok sebut-sebut malah dunia ya sing pinter ya Allah segera anugerahkan kepadaku seorang putra yang ganteng menurut itu kan dungo sing sekali tangguk mendapat dua ikan Jaluk anak berarti lah dikai bojo sih. ya tak gak? engkau ini kan jaluk bojo dok. mari ngono gopo kabeh jaluk anak menes kesuwen. Terus engkau ana malaikat sing ngenyang yang Kamu wong belum kawin kok minta anak. Ya Allah kan Maha tahu. Tidak mungkin Allah memberi saya anak tanpa terlebih dulu memberi istri kan gitu. Oh cerdas kan cerdas. Nih, kan. iya, iya. santan buat tahu rabi niku nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, hal-hal mengenai aplikasi kepemimpinan dan resiko ABC-nya nanti kita omongkan. Jawab barangkali Cak Yus. Cak mungkin bisa memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kesempatannya Cak Nun, <coughs> Cak Fuad, dan panitia penyelenggara. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramdan, asal kota Batu. <coughs> saya ingin membahas tentang masalah kepemimpinan ya, yang tadi banyak paradigmanya mulai dari sudut pandang Islam maupun uh, yang Cak Nun sampaikan. Tapi beberapa literatur yang saya baca mengenai pemimpin, pemimpin itu adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan penekanannya pada pengaruh sehingga eh, paradigma kepemimpinan yang baru itu adalah menjadi pemimpin tanpa mahkota atau leadership without title menjadi pemimpin tapi tanpa harus menjadi pimpinan tapi dia memiliki pengaruh dan ini terjadi kondisinya ketika eh, penerapan demokrasi ya dan terjadi di hampir semua daerah di mana orang-orang memiliki modal yang kuat itu mereka tidak selalu menjadi bupati ataupun wali kota, tapi menggerakkan eh, atau membuat boneka yang nantinya uh, memenangkan kepentingan uh, para pemilik modal yang disebut tadi secara kuantitas kita memang umat Islam terbesar tapi secara kualitas kita kalah dari permodalan kalah jaringan internasional pun juga kalah apalagi orang-orang China sekarang sudah mengirimkan banyak anak-anaknya misalnya sekolah di Taiwan, di China dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan <coughs> dengan nenek moyangnya yang ada di daratan China misalnya sehingga banyak terjadi contoh kasusnya di Batu Batu saat ini kan kalau teman-teman lihat pembangunannya sangat gembar-gembor ya benar-benar sangat dahsyat dalam hitungan dua periode kepemimpinan Pak Edi Rumpoko tapi kita lihat di mana masyarakat Kota Batu itu adalah masyarakat agrari ya sama kayak Jombang Kediri di mana masyarakat yang dulu mayoritas itu ada masyarakat petani yang memang makmur karena hasil pertaniannya dimana sekali kalau panen bisa beli motor, mobil hingga rumah. Tetapi sekarang dipaksa menjadi masyarakat industri pariwisata yang notabene ternyata di belakangnya itu ada namanya Pak Sastro sebagai uh, pemimpin tanpa mahkota, Pak. Yang saya sebut tadi leadership without title ya. Karena paradigma kepemimpinan terbaru seperti itu sehingga banyak kepentingan-kepentingan pemerintah yang kita yang seharusnya menekankan pada kesejahteraan umat atau social welfare tetapi lebih mementingkan pada pemilik modal besar terjadi perselingkuhan antara birokrasi dan juga korporasi dan ini sangat dahsyat loh pak karena kita ketahui bahasanya seperti jatim pak grup itu ngemplang pajak 55 miliar kalau kita dari sudut pandang bisnis oke okay lah nah kalian pajak itu enggak apa-apa tetapi ada yang namanya CSR Corporate Social Responsibility yang dimana itu hasil dari keuntungan sebagian perusahaan harus dialokasikan ke masyarakat penekanannya ya misalnya kalau batu sudah rame gitu ya dibikinlah jalan yang lebar yang bagus penyediaan lahan parkir eh, yang diswadayakan ke masyarakat dan hasilnya sharing profit ataupun eh, ke UKM-UKM harus diberdayakan sehingga pembangunannya itu Eh, memberikan uh, multiple efek atau efek yang dom, uh, domino terhadap masyarakat ataupun um, umat. Terus pertanyaannya tadi saya menekankan bahwasanya kalau kepemimpinan yang modal eh, yang seperti itu gimana Pak MH? Yang terus ini kan kaitannya erat nanti uh, yang pemodal besar memberikan e, suntikan modal bagi pemimpin boneka dan nanti ujungnya manipolitik. Manipolitik Money bahasanya di Quran sudah jelas loh Pak Enggak pertanyaannya? Ya, ya benar. Pertanyaannya kan antara yang disuap dan disuap juga sama-sama berdosa. Dan kebanyakan orang yang dalam demokrasi nggak tahu yang nanti menjadi pemimpin yang paling penting dapat uang akhirnya nyoblos dan akhirnya rusaknya sistem. Dan uh, posisi kita sebagai umat apa yang harus kita lakukan kalau udah seperti itu? Ya, okay. itu aja sih. Oh, ya? ya. Ah, Oke. Okay. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jarno jarno kok tambah tua tambah tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaidi dari Blitar